Bismillah. Kita masih melanjutkan tentang pembahasan isim mamdud. Di kitab ini, di kitab Mulakhos ini, musonif menyebutkan huwal ladzi yakunu ala wazni fa'la'u. Isim mamdud itu adalah setiap isim yang dia itu mengikuti wazan fa'la. Tapi ini sebenarnya wallahu a'lam, mungkin bukan definisi ya, yang beliau inginkan adalah alif ta'nis mamdudah. Karena di kitab mausu'ah beliau, beliau tidak mendefinisikan seperti itu tentang isim isim mamdud. Ya. Dan ini bukan definisi dari isim mamdud sebenarnya. Tapi beliau menatangkan, menyebutkan dengan lafaz huwallazi yakunu ala wazni fa'la. Dia itu adalah setiap isim yang ikut wazan fa'la'u. Tapi yang kita ketahui bahwasanya wazan fa'la'u itu adalah wazan untuk isi mamdud tapi yang apa hamzanya itu adalah alif ta'nis mamduda Hamzah yang ditambahkan untuk menghukumi sebuah kata dihukumi muannas. Wazan fa'la'u. Adapun isi mamdud seperti perkara yang sudah kita kita ketahui, dia itu adalah setiap isim mu'rab yang diakhiri dengan hamzah dan sebelumnya ada alif zaidah. Ya. Setiap isi mu'rob diakhiri dengan hamzah. Sebelum hamzah harus ada alif yang sifatnya zaidah. Di sini diperhatikan definisinya ya. Kita kan punya definisi isim mamdud. Setiap isim mu'rob. Isim mamdud itu bagian isim mu'rob. bukan bagian dari isim mabni yang dia itu diakhiri dengan alif atau diakhiri dengan hamzah. Kemudian sebelum hamzah itu ada alif zaidah. Alif yang sifatnya tambahan. Seperti dalam contoh di kitab kita juga disebutkan seperti itu ya. Seperti najla'u atau insya'un. Sebelum Hamzah itu ada alif. Tapi ingat sifat alif ini harus zaidah. Jangan sampai ada sebuah alif tapi sifatnya enggak zaidah. Bawaan kata gitu. Itu enggak masuk nanti dalam definisi isim isim mamdud. Sekarang perhatikan ya, Ana tambahkan fawaid tentang kalimat zaidah. Didahului dengan alif zaidah. Ini perhatikan definisi tentang isim mamdud. Ditulis tentang kalimat zaidah nanti. Wal maqsudu bil alifi az-zaidati. wal maqsudu bil alifi az-zaidati ay takunu al alifu as-sabiqatu zaidatan ay takunu al alifu as-sabiqatu zaidatan wa kharijatan anil mizani as-sarfiyyi wa kharijatan anil mizani as-sarfiyyi. Dalam kurung fa'ala. Fa'ala tutup kurung. Ini kan wazan sorofnya ya. Sekarang perhatikan definisi isim mamdud itu. Yang dimaksudkan isim mamdud adalah setiap isim yang diakhiri dengan hamzah. Kemudian sebelumnya harus ada alif tambahan. Kalau alifnya bukan alif tambahan, dia nggak mas, dia di, bukan dihukum isim mamdud. Jelas? Nah. Dan yang dimaksudkan dengan zaidah wal maqsudu bil alif az-zaida, yang dimaksudkan dengan alif zaidah, ai takunu al alifu as-sabiqatu zaidatan. Alif yang mendahului hamzah itu adalah sifatnya tambahan wa kharijatan dan alif tersebut itu keluar dari timbangan sorof fa'ala. Keluar dari timbangan itu. Kita lihat contoh ya. Buat contohnya di situ. Du'aun. Du'aun. Binaun. Du'a, du'aun, doa, kemudian binaun sebuah bina bangunan. Kalau kita lihat wazan fa'alanya tiga hurufnya itu dari da'a yad'u. Hamzahnya berarti gantian dari waw. Jelas? Berarti alif tidak masuk dalam timbangan fa'alanya tiga hurufnya kan? Da'a yad'u. Da'a alif maksurohnya di situ adalah gantian adalah gantian dari huruf waw yang aslinya. Berarti alif di sini dari duaun adalah za zaida. Kemudian binaun dari fiil bana yabni. Ya. Dari kata bana yabni. Juga tidak ada hamzah, tidak ada alif alifnya. Tapi ketika dibuat masdar menjadi binaun ada alifnya. Berarti alif di sini sifatnya za zaidah karena tidak ada pada asal bangunan sebuah ka, kata dari timbangan fa'alanya tadi tiga hurufnya. Tapi kalau nanti ada sebuah kata paham? Didahului dengan, diakhiri dengan hamzah dan sebelumnya ada alif, tapi alif tersebut nanti adalah bawaan sebuah kata dari timbangan fa'ala maka isim tersebut tidak dihukumi isim mam isim mamdud. Ya, isim tersebut tidak kita hukumi sebagai isim isim mamdud. Jelas ini? Kemudian ditambahkan selanjutnya wa qabla alifin harfani fa aksaru dan sebelum alif itu nanti ada dua huruf atau lebih dari dua huruf itu baru isim mamdud. Ya. Sebelum alif itu paling sedikit dua huruf. Tidak boleh satu huruf. Kalau sebelum alif hanya ada satu huruf, isim ini bukan isim mamdud. Meskipun diakhiri dengan hamzah. Jelas? Artinya kita bisa menghukumi nanti alif ini zaida, alif ini zaida, kita lihat sebelum alif berapa huruf. Kalau sebelum alif dua huruf, maka alif ini zaida dan isim ini adalah isim mam, mamdud. Tapi kalau sebelum alif itu hanya satu huruf, alif itu bukan zaidah. Dan isim yang ada setelahnya itu bukan isim mam, isim mamdud. Ya, isim yang diakhiri hamzah itu bukan isim mam, bukan isim mamdud. Contoh seperti daun dan maun. Ya, contohnya ya. Daun, maun. Alif di sini bukan zaidah. Kenapa kita tahu dia bukan zaidah? Karena sebelum alif cuma satu huruf. Cuma satu huruf. Jelas? Karena sebelum alif cuma satu huruf. Dan kata daun dan maun ini pasti bukan isimam, isimam Isi Meskipun diakhiri dengan hamzah. Karena ketentuan hamzahnya di situ, isimam mamdud itu, dia diakhiri hamzah, sebelumnya ada alif, dan sebelum alif didahului dengan dua, hu, dua huruf. Kalau sebelum alif hanya ada satu huruf, maka alif di situ pasti bukan ziyadah, bukan tambahan. Jelas. Pasti masih masuk dalam timbangan wazan sorof, yaitu fa'ala. Dan kata yang didahului dengan satu huruf ini, kalimat tersebut itu bukan dikatakan sebagai isim mamdud. Meskipun ada hamzahnya. Seperti daun, daun bukan isim mamdud. Maun, maun juga bukan isim mamdud. Sampai sini difahami? Banyak orang yang terkesan yang penting ada hamzah di akhirnya, maka dia adalah isim mamdud. Enggak harus. Dilihat dulu gitu. Di akhir hamzah alifnya ziyada atau enggak? Kalau alifnya ziyada, maka kata di sini yang di akhir hamzah ini isim mamdud. Tapi kalau alifnya bukan ziyadah dan bagaimana kita tahu dia bukan ziyadah? Sebelum alif hanya ada satu huruf. Jelas? Sekarang kita lanjutkan di kitab kita. Tasniyatul mamdud wa jam'uhu. Memusnahkan isim mamdud dan menjamakkan isim mamdud. Tasniyatul ismil mamdud, memusnahkan isim mamdud. Idza kanat alifuhu asliyatan tudhafu alamatu tasniyati duna taghyir. Apabila alifnya itu adalah alif asli. Ya, alifuhu asliyatan. Alifnya itu adalah alif asli. Paham? Maksudnya alif di sini bukan bukan alifnya ya. Hamzahnya maksudnya. Maksudnya di sini idza kanat alifu asliyatan. Kalau alifnya nanti adalah alif asli, maksudnya alif di sini bukan bukan alif ziyadah itu. Hamzah yang diinginkan di sini. Karena di kitab lain beliau, di kitab mausuannya juga beliau mengatakan Hamzah, bukan Alif gitu. Paham ini? Iza alifu, maksudnya iza hamzatuhu. Apabila hamzanya adalah hamzah asli, ya. Dan yang dimaksudkan hamzah asli nanti di sini adalah hamzah asli bawaan sebuah kata. Yang dia itu masih mengikuti wazan timbangan so, sorof. Paham ini? Seperti kurraun, Kurraun, kurra, para kori, ya. Hamzanya situ asli karena fiilnya adalah koroa, Ada hamzanya memang gitu. Jelas? Tudhafu alamatu tasniyati duna tagirin. Maka caranya kalau mau dibuat musanna untuk isim mamdud yang hamzahnya asli, yang memang masih mengikuti wazan timbangan sorof, maka caranya adalah disandarkan tanda musanna, yaitu alif dan nun atau ya dan nun duna tagirin tanpa merubah isi mamdud itu sendiri. Langsung dikasih alif dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Tanpa ada perubahan-perubahan. Tidak ada hamzanya dibuang, tidak ada hamzanya dirubah, nggak ada semuanya. Contohnya seperti insya'un. Ini fiilnya ansya'a, nasya'a. Nasya'a memang pakai hamzah ya di akhirnya kan Anshaa Yunshiu insya'an. Insya'un. Dan itu dibaca sebagai masdarnya. Paham? Isim mamdud. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan hamzah. Sebelumnya adalah a, alif. Sifatnya tambahan. Kenapa kita tahu alifnya ini tambahan? Karena sebelum alif ada dua, hu, dua huruf. Jelas ini? Kalau ada yang bertanya, kenapa kamu tahu kalau alifnya situ tambahan? Lihat aja setelah alif, sebelum alif. Kalau sebelum alif ada dua huruf, maka hamzanya di situ adalah hamzah tambahan. Apa? Alifnya di situ adalah alif tambahan. Jelas? Maka ini dikatakan isimam, isimam dud. Insya'un. Mau dibuat musanna, langsung kasih alif dan nun, langsung kasih ya dan nun. Insya'ani atau insya'aini. Tidak ada perubahan. Isi dudnya enggak dirombak lagi, Enggak ada perubahan pada isi dud. langsung kasih langsung tambahkan alif dan nun atau tambahkan ya dan nun. Jelas? sekarang yang kedua asani yang kedua idza kanat hamzatuhu zaidatan itu zaidatan bacanya bukan zaidatin idza kanat hamzatuhu zaidatan litaknis apabila hamzahnya di sini hamzah tulisannya ya bukan alif tadi kalau yang tadi alif apabila hamzahnya itu adalah zaidah tambahan jelas litaknis untuk menjadikan sebuah kata itu muannas. Dan ini sudah pernah Anda sebutkan wazan-wazannya nih ya. Ada beberapa wazan yang dia itu adalah isim mamdud tapi alifnya untuk muannas. Ayafwan, eh, hamzahnya itu untuk muan muannas. Salah satunya wazannya adalah fa'la'u. Ingat itu? Kalau ada isim mamdud ikut wazan fa'la'u, maka hamzahnya di situ adalah hamzah untuk menjadikan sebuah kata ini mu'an mu'annas. Jelas? Kalau ada isi mamdud ikut wazan fa fa'la'u. Hamzahnya di situ untuk menjadikan sebuah kata mu'annas. Bukan hamzah asli pasti itu. Paham ini? Jadi jangan coba-coba cari ke kamus najla'u, jangan cari jala'a. Enggak kerjaan namanya di situ. Ya, karena hamzahnya situ tambah tambahan, bukan asli bawaan kata. Kalau insya'un, kita nyarinya di nasya'ah. Bukan di anasya, tapi di nasya'ah. Karena hamzahnya asli bawaan kah? kata. Tapi kalau fa'la'u, najla'u, hamzahnya di situ tambahan. Kenapa dia ditambahkan? Untuk menjadikan kata najla ini dihukumi mu'annas dalam bahasa Arab. Paham? Maka hamzah yang ada pada ini, pada isi mamdud ini, tambahan untuk mu'annas. Nah, kalau hamzahnya adalah hamzah tambahan untuk mu'annas, tuqlabu wawan inda tasniyati. Maka hamzah itu diganti menjadi waw ketika dibuat musanna. Berarti najla'u menjadi najlawani dan najlawaini. Diganti waw setelah diganti waw, tambahkan alif dan nun sebagai tanda musanna atau ya dan nun sebagai tanda musanna. Najla'u menjadi najlawani, najlawaini. Jelas. Dan ingat ya, kalau ada isi mamdud yang hamzanya untuk muannas, maka isi mamdud ini dihukumi sebagai mamnu minas sorfi. Ilahnya adalah alif ta'nis mamdudah. Kalau ada isim mamdud, hamzahnya adalah hamzah tambahan untuk menjadikan sebuah kata itu muannas, maka isim ini, isim mamdud ini harus masuk golongan mamnu minas sorfi. Bukan isim munsorif, tapi isim goyru munsorif. Artinya dia tidak boleh ditan, ditanwin. Makanya dibaca najla'u. Paham? Ketika dibuat musanna, hamzanya ganti ke wau dulu, nggak boleh langsung. Ha, di sini harus ada ada rombakan kalau yang di sini. Kalau yang insyaun tadi nggak ada perombakan, tapi kalau ini harus ada perombakan. Bagaimana caranya? Wawunya itu diga, eh alif eh hamzanya itu diganti dengan wa wau. Berarti bacanya najlaun. Setelah itu tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Dan alif sebelum eh, harokat sebelum alif dari isim musanna itu berharokat fath fathah menjadi najlawani najlawaini. Difahami ini? Asalis yang ketiga. Idza kanat hamzatuhu munqalibatan an wawin aw ya'in. Ya. Kalau hamzahnya nanti itu adalah gantian dari waw ataupun ya. Jelas? Dan ini dilihat ke fi'il mudhari dari isi mamdud itu. Akan terlihat nanti. duna tagirin. Jadi jaza antudhofa alamatu tasniyati duna tidunatagirin. Boleh langsung ditambahkan tanda musanna yaitu alif dan nun atau waw dan nun tanpa ada merubah isi mamdutnya. Ya, duna tagir tanpa ada perubahan pada isi mamdut. Seperti du'aun menjadi du'aani atau du'aaini. Langsung dikasih ya. Kalau hamzanya adalah gantian dari waw atau gantian dari ya. Autuqlabu wawan atau hamzah itu tadi diganti dulu menjadi waw. Meskipun aslinya ya. Aslinya ya tetap dia atau aslinya aslinya ya tetap diganti ke waw. Indat tasniyati ketika dibuat musanna. Seperti du'aun menjadi du'awani, du'awaini. Ya, du'aun, du'awani, du'awaini Jelas? Itu cara caranya. Itu difaham ya? Itu untuk isim mamdud ketika dibuat menjadi musanna. Kemudian yang berikutnya jam'ul ismil mamdud, menjamakkan isim mamdud. Jadi isim mamdud mau kita buat jamak sekarang. Yang pertama, idza kanatil hamzatu asliyatan tudhafu alamatul jam'i duna tagyirin. Kalau misalkan hamzanya adalah hamzah asli, memang asli bawaan kata, memakai hamzah, kita lihat ketimbangan tiga hurufnya fa'ala, ada hamzanya atau tidak? Kalau ada, berarti hamzanya adalah hamzah asli. Maka tudhafu alamatul jam'i disandarkan tanda jamak yaitu waw dan nun atau ya dan nun tadi ya duna tajirin tanpa ada perubahan di dalamnya seperti insyaun menjadi insyauna atau insyaina ini sama dengan yang musanna tadi Asani yang kedua idza kanat hamzatuhu zaidatan. Ya. Yang berikutnya apabila hamzahnya itu adalah hamzah zaidah li ta'nisi untuk memuannaskan sebuah kata tuqlabu wawan wa tudhafu alamatul jam'i. Maka hamzahnya tadi diganti waw dulu baru ditambahkan tanda ja jamak. Ini juga sama pada musanna. Seperti najla'u menjadi najlawatun atau ya hamrou menjadi hamrowatun. ini dibuat jamak jamak muannas ya karena e, najla'u itu dihukumi mu'an muannas Enggak mungkin kita buat menjadi jamak muannas salim ya kenapa karena najla'u itu isi muannas sehingga kalau dibuat jamak ya pasti harus jamak muannas salim sama seperti hamrou, hamrou ini juga termasuk isi muannas. Sehingga kalau mau dibuat jamak, ya kasih jamak muannas Mana salim? Jelas ini? Jadi jangan kalian komentar kalau di atas jama muzakkar salim, di bawah jama muannas salim. Ya jelas, insya'un muzakkar. Kalau dibuat jama ya jama muzakkar salim. Najla'u dan hamra'u itu muannas, sehingga kalau mau dibuat jama pasti jama muannas salim. Tinggal dikasih saja, ya. Dirubah hamzanya menjadi waw, kemudian ditambahkan uh, alif dan ta sebagai tanda muan, tanda jamak muannas salimnya. Asalis yang ketiga idza kanat hamzatuhu munqalibatan an wawin aw ya'in yajuzu idafatu alamatil jam'i duna taghyirin. Yang berikutnya apabila hamzanya adalah hamzah gantian dari waw atau ya dan seperti yang tadi Ana sebutkan, kalau ingin mengetahui hamzanya gantian dari waw ataukah dari ya, lihat ke fi'il mudhari'nya. Paham? Maka yajuzu idofatu alamatil jam'i dunya taghirin. Maka boleh langsung disandarkan tanda jama tanpa ada perubahan pada isim mamdudnya tadi. Seperti binnaun atau bannaun menjadi bannauna, bannaina. Au qalbul hamzati wawan atau hamzanya diganti menjadi waw. Menjadi indal jam'i ketika dijamakkan menjadi bannaun, menjadi bannawuna, bannawina. 12 ini untuk jama' pada isim mamdud ya ketika menjamakan pada isim isim mamdud Kemudian yang selanjutnya tasniyatul maksuri wa jam'uhu. Memusannakan isi maksur. Sekarang kita pindah ke isi maksur. Ya. Dan menjamakkan isi maksur. Dan ingat ya, kita sudah sudah pernah anak kasih fawaidnya ini. Tentang isi maksur. Ya. Setiap isim yang diakhiri dengan alif maksuro. Dan ingat, alif maksuro yang ada pada sebuah isim maksur, diingat koedahnya. itu bukan huruf asli selama-lamanya. Bukan huruf asli bawaan kata. Ya. Itu kok koedahnya ya. Setiap isi maksur yang dia diakhiri dengan alif lazima atau kita katakan alif maksuroh, maka hukum alifnya di situ selamanya bukan bawaan sebuah kata. Jelas? Bisa jadi nanti dia gantian dari waw Paham? Alif lazimahnya gantian dari waw. Seperti al-aso. Al-aso yang alif tegak itu bukan bawaan kata, itu, itu alif gantian. Dari waw aslinya asowun, al-asowu. Tapi berat diganti jadi alif al-aso. Atau alifnya nanti gantian dari ya seperti al-fatah. Al-fatah isim maksur. Diakhiri dengan alif maksuroh ya. Alif lazimah. Tapi alifnya di situ bukan asli. Alif itu gantian. Dari ya. Al-fatayu. Tapi lagi-lagi karena perkaranya sikol, berat, diganti lagi menjadi alif. Atau alifnya nanti ziyadah, tambahan. Seperti zikro. Jelas? Zikro, ada alif di situ, alif bengkong. Tapi alifnya di situ sifatnya adalah ziyah, ziyadah, bukan asli. Berbeda kalau isim mamdud. Isim mamdud, isim yang diakhiri dengan hamzah, tapi ada hamzanya yang as asli bawaan kata, seperti insya'un, dari kata nasya'a. Tapi kalau isim maksur, alif lazimanya atau alif maksuronya itu tidak ada yang asli. Jelas? Gantian atau tambahan. Ya, gantian atau tambah tambahan. Kita kembalikan dulu pembahasannya tadi, yaitu mem memusanakan isim maksur dan menjamakkan isim maksur. Idza al-ismu sulasiyan turaddu al-alifu ila asliha wa tudhafu alamatu tasniyati. Apabila isimnya itu adalah isim yang tiga huruf, paham? Maka dikembalikan alifnya kepada huruf aslinya. Nah, nih. Dikembalikan alifnya kepada huruf asli aslinya berarti alif itu bukan asli bawaan kah? kata, ya kan? Waktu dofu alamatul tasnia. Setelah itu baru disandarkan tanda musanna, yaitu alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya seperti fata, Ada alif maksuronya ya. Tapi bukan asli. Ya, alif maksuronya itu bukan asli bawaan kata, itu gantian. Maka kalau mau dibuat musanna ini, caranya pulangkan dulu huruf aslinya. Fata itu aslinya fatayun, pakai ya. Maka dikembalikan yaknya, setelah itu baru tambahkan alif dan nun dan ya dan nun. Fatayani, fatayaini. Kemudian aso. Aso itu juga alifnya, ada alif melazimanya. Tapi lagi-lagi bukan alif asli. Jelas, alif gantian. Itu aslinya adalah waw. Maka kita pulangkan ke aslinya menjadi asowani atau asowaini. Ya asowani atau aso asowaini. Difahami ini? Asani yang kedua, idza kana al-ismu ghairu sulasiyyin tuqlabu alifuhu ya'an inda tasniyati. Kalau alifnya itu nanti eh, Apabila isimnya itu goyro sulasiin, bukan isim yang tiga huruf, artinya lebih daripada tiga huruf, maka alifnya nanti diganti ya ketika dibuat musanna. Seperti salma menjadi salmayani, salmayaini. Mustasfa, mustasfayani, mustasfayani, yaini. Ya, itu cara membuatnya. sini beliau tidak menyebutkan menjama ya. Hanya musanna saja yang disebutkan sama beliau kan. Menjama isi maksur tidak beliau sebutkan karena setelahnya langsung tadribat, langsung latihan. Kalau di kitab Mausu'a beliau beliau sebutkan tentang menjamaknya. Ditulis untuk jama isi maksur. Inda jam'ihi jam'a muzakkarin saliman. Inda jam'ihi jam'a muzakkarin saliman. Yaitu ketika ingin menjamakkan isi maksur menjadi jamak muzakar salim. Jelas? Tuhdafu aliful ismil maqsuri. Tuhdafu aliful ismi al maqsuri. Jadi ketika ingin menjamakkan isim maksur dengan jamak muzakkar salim, maka alif pada isim maksur itu dibuang terlebih dahulu. Ya. Alif pada isim maksur itu dibuang terlebih dahulu. Wa yabqa ma qablaha maftuhan. Dan huruf yang terletak sebelum alif tadi tetap dalam keadaan di fathah. Ya. Ketika alifnya dibuang, huruf itu tetap di fathah. Huruf sebelum alif itu tetap di fathah. Wa tudafu alamatul jam'i ya wa tudhafu alamatul jam'i jadi ana ulangi inda jam'ihi jam'a muzakkarin saliman tuhdhafu aliful ismi al maqsuri wa yabqa ma qablaha maftuhan ya dan huruf sebelum alif tadi yang kita buang itu tetap dalam keadaan di fathah wa tudhafu alamatul jam'i kemudian setelah itu disandarkan tanda ja jamaknya contoh Mustafa Ya, Mustafa pakai alif maksuro, bengkong, alif bengkong. Paham? Maka ketika mau dibuat jama, alif maksurohnya dibuang. Ya. Jelas? Berarti bacanya Mustafa. Alifnya sudah kita buang ya, jadi tidak terbaca panjang lagi. Kemudian setelah itu tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Dan huruf fa tetap dalam keadaan fat, fathah. Berarti menjadi mustafauna, musta, mustafauna, Mustofaina. Jelas? Mustafauna, Mustofaina. Kalau musanna mustafaini. Ya. Mustafaina. Jelas ini? Itu kalau mau menjamak dengan jamak muzakar, jamak muzakar salim untuk isim maksur. Sampai sini difahami? Berarti kalau contoh seperti tadi di buku kita Fata pemuda. Seorang pemuda ya. Berarti bisa dibuat menjadi jamak muzakar salim. Berarti kalau fata fatauna atau fatai fataina. Jelas ini. Alifnya dibuang, huruf sebelum alif tetap dengan harokat fathahnya. Kemudian tambahkan waw dan nun atau tambahkan ya dan nun. Fata satu orang pemuda. Kalau banyak orang pemuda, fatauna, fataina. Itu cara membuat membuat isim maksur menjadi jamak muzakar salim. Habis kan pembahasannya? Ditulis. Jam'ul maksuri jam'a mu'annasin saliman. Menjamakkan isim maksur menjadi jamak mu'annas salim. Ini juga dari kita beliau juga, kita mau su'ah juga gitu. Jadi kita sekarang ingin menjamakkan isim maksur menjadi jamak mu'annas salim. Yang pertama, idza kanat alifu robi'atan. Idza kanatil alifu robi'atan. Apabila alif dari isi maksur itu terletak pada huruf yang keempat. Ya, kanat al-alifu, tapi karena dua sukun dibaca kanatil. Idza kanatil alifu robi'atan fa Kulibat ya'an. Ya. Kulibat ya'an. Apabila alifnya itu terletak pada urutan yang keempat atau lebih dari urutan yang keempat, kulibat ya'an. Alif itu diganti huruf ya. Jelas? Alifnya diganti dengan huruf huruf ya. Seperti contoh, Salma Kubro, ya, Salma, Kubro, Mustashfa, ya, Salma, Kubro, Mustashfa. Salma alifnya urutan keempat, Kubro juga alifnya urutan keempat ya, Fola, fola ini termasuk waz wazan dari isim tafdil af'alu, muzakarnya fu'la yang mu'anas, mu'anasnya. Artinya kalau mau dibuat menjadi jamak mu'anas salim itu bisa. Jelas? Karena memang dia adalah isi mu'an, mu'anas. Mustashfa, ini juga dihukumi mu'anas dalam bahasa Arab. Tapi alif maksuronya terletak pada urutan lebih daripada ke keempat. Satu, dua, tiga, empat, lima, urutan keenam. Maka caranya, kalau mau dibuat jamak mu'anas salim, alifnya ini semua dikembalikan ke huruf ya. Menjadi salmayati atau kubroyatin atau mustasfayatin. Ya. Salmayatin, kubroyatin, mustasfayatin. Banyak mustasfa, banyak rumah sakit. Jelas? Kemudian yang kedua. Idza kanatil alifu salisatan. Kalau alifnya terletak pada urutan yang ketiga, idza kanatil alifu salisatan. Apabila alifnya terletak pada urutan ketiga. Turaddu li asliha. Maka dikembalikan kepada huruf aslinya. Ya, alif tersebut dikembalikan kepada aslinya. Jadi, idza kanatil alifu salisatan turaddu li asliha al wawu awil au al ya'u. Tulisannya begitu ya. Al wawu au al ya'u. Baik huruf aslinya wawu maka dipulangkan ke wawu atau kalau huruf aslinya ya pulangkan ke ya. Jadi idza kanatil alifu salisatan turaddu li asliha al wawu awil ya'u. Maka dipulangkan kepada huruf aslinya. Baik dia huruf aslinya adalah waw atau huruf aslinya itu adalah huruf huruf ya. Contohnya Rona Sofa Rona Ingat ya cara cara menulis alif alif isi maksur ini. Paham? Kalau sebelumnya dua huruf, alifnya ditulis dengan alif tegak. Paham? Kalau sebelum alif tiga huruf, alifnya ditulis dengan berbentuk huruf ya. Jadi kalau Anda bilang rona, berarti alifnya di situ ditulis dengan alif tegak, jangan alif bengkong. Ya kan? Kan kadang ada pertanyaan, loh kok bisa ada yang ditulis isi maksur alifnya dengan alif tegak, satunya ditulis dengan alif bengkong seperti huruf ya? Jawabannya, kalau sebelum alif tersebut hanya dua huruf, maka ditulis dengan alif tegak. Tapi kalau sebelum alif isi maksur ada tiga huruf atau lebih, ditulis dengan bentuk huruf ya. Kalau yang pertama tadi ditulis dengan bentuk alif, alif tegak. Kalau yang kedua ditulis dengan bentuk huruf ya. Jadi ketika anda baca tadi, sofa, erona, eh, dan sofa. Ini isi maksur. Paham? Dan rona dan sofa ini dihukumi mu'anas dalam bahasa Arab. Kalau mau dibuat jama kedua isim ini, maka pulangkan dulu huruf aslinya. Ya. Rona, yarnu, sofa, yasfu. Berarti dipulangkan ke huruf ya. Maka menjadi, ya, ketika dibuat jama, sofa sofawatin atau rona ronawatin. Ya. Maka ketika dibuat jama menjadi ronawatin. Paham? Atau sofawatin. Alifnya dipulangkan kepada huruf aslinya. Setelah itu baru ditambahkan tanda dari jamak muannas salim. Entah de, de, yaitu dengan alif dan alif dan ta.